Sebagian potongan lafaz hadisnya ditanyakan kepada beliau rahimahullah sebagian para hadirin di hari itu. Lihat halaman 157. Halaman 157 itu hadisnya wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban fama antum bi asaddali munasadatan fil haqqi qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar fa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه يحرم الله صورهم على النار fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi fayukhrijuna man arafu Pertanyaan yang diinginkan oleh <clears throat> sail yang bertanya adalah Lafat Fama antum bi asad dali Fama antum bi asad dali Sumpah, ada nadanya. Hmm? Nah itu halaman 157. Kalimat li. Kalimat li yang sedang di situ. bama antum bi asyaddal li munasadatan fil haqqi. Yani kalimat li apa mana li di situ? Apa mana li dalam bahasa Indonesia? Hmm? aku Nah. Kultali kau katakan kepadaku kultalahu kau katakan pada dia kultulaka atau kolalaka kepada engkau li maksudnya apa kepada saya <clears throat> Pertanyaannya ya ini lihat halaman 161 soalun takunu mustaqimatan ya Syekh lafaz li di sini ahsanallahu ilaika. Apa mana ahsanallahu ilaika? Hmm. Eh? Ini sebelah apa namanya? Sebelah apa namanya? eh? Doa? Doa iya. Ya pertanyaannya disertai dengan berupa doa kepada Syekh Ahsanallahu ilaika. Semoga Allah berbuat pada berbuat kebaikan pada engkau ya Syekh. Takun mustaqimatan li. Jadi kalimat li ini apakah bisa dikatakan istiqomah secara lafadznya? Takunu mustaqimatan. yakni susunan kalimat yang disitu disebutkan li yakni sahabata fi munasadatihim rasul as-sadidah yakni ka munasadati sahaba lirrasul sallallahu alaihi wasallam jawabannya na'am dhaharat Fama antum bi asaddalli munasadatan lil haq fil haqqi. Demikian lafadznya. Fama antum biasa asaddali munasadatan fil haqqi kitabnya adalah terhadap para sahabat di hari itu yang hadir dalam majelisnya beliau sallallahu alaihi ketika beliau menyampaikan hadis ini yakni sahabat ya ini para sahabat dalam munasadanya mereka apa mana munasadah kemarin permintaan dengan dengan apa dengan Lh ilha yang apa? Terus menerus alaha yulihu ilhahan ilhahan permintaan dengan terus menerus nggak ada hentinya yakni para sahabat dalam permintaan mereka terhadap Rasul dengan permintaan yang sangat syadir yang sangat keras terus menerus meminta, meminta. Ya ini yaitu dari sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya ya ini sebagaimana permintaannya para sahabat Rasul SAW. Maka jawabannya Syekh doa Naam darat seperti ini. Nampaknya seperti nampak terlihat seperti itu. Naam yakni al munasadata minkum li fil haqqi intabayyana. Ma antum bi asadda minal mu'minin yaumal qiyamah lil jabbar hina yunasidunahu fi talabin najati ikhwanihim. Permintaan dari kalian kepadaku fil haqqi permintaan dengan penuh sepenuhnya jika telah jelas ma antum bi asadda minal mu'minin tidaklah kalian lebih sangat dari orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat meminta kepada Al-Jabbar kepada Allah ketika mereka mengadakan menunjukkan permintaan kepada Allah dalam menyelamatkan kawan-kawan mereka. Artinya Nanti pada hari kiamat benar-benar orang-orang yang beriman ini meminta kepada Allah dengan permintaan yang terus-menerus yang nggak ada hentinya supaya apa? Kawan-kawannya yang dahulu salat bersama mereka, beramal dengan mereka yang sudah masuk neraka diselamatkan dari api neraka. Antum lihat potongan hadis yang tadi kita baca idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim yaqulun rabbana ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'muruna ma'ana Fayaqulullah ta'ala idhabu pergilah kalian faman wajadtum maka siapa yang kalian dapati di hati mereka oleh di hatinya seberat dinar dari keimanan maka keluarkanlah kalian keluarkanlah dia dari neraka. Dan Allah mengharamkan bentuk-bentuk mereka, ini apa? wajah-wajah mereka atas neraka. Maka mereka mendatangi orang-orang tadi yang dikenal sebagian mereka ada yang sudah masuk neraka sampai kakinya. Sebagian mereka yang sudah masuk neraka sampai sampai pertengahan kedua betisnya. Maka mereka mengeluarkan orang-orang yang telah diketahui oleh mereka ketika dulu kenal di dunia. Summa yaudun kemudian mereka kembali. Fa'yakul izhabu faman wajadtum bi qalbi mithqala nisfi dinarin fa akhrijuhu. Fayukhrijuna man arafu ila akhirih. Yang diingat di sini adalah nanti di hari kiamat orang-orang mukmin meminta kepada Allah dengan permintaan yang tidak ada hentinya terus menerus supaya diberikan izin untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang sudah apa? kecemplung ke dalam neraka ada yang sampai ke kakinya dan sampai ke kedua setengah apa ke pertengahan kedua betisnya dan yang semisalnya. Baik. Maka dikatakan dalam hadis tadi lanjutannya, lihat 158. Maka Allah berkata, pergilah kalian, maka siapa yang kalian dapati di hatinya seberat separuh dinar, keluarkanlah wahai kalian dia dari api neraka. Lalu mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka telah tahu, mereka kenal. Semua yang untuk mereka kembali. Minta lagi kepada Allah. Maka Allah pun berkata, Idhabu, Pergilah kalian baman wajat tum tumfikol kola darrotin. Pergilah wahai kalian siapa yang kalian dapati dalam hatinya itu seberat darro. siapa Yang paling kecil berupa keimanan maka keluarkanlah dia dari api neraka. Lalu mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka telah kenal. Kala Abu Sa'id yakni sahabi rawi hadis ini fa in lam tusaddiquni faqra'u jika kalian nggak percaya dengan apa yang telah saya riwayatkan dari Nabi untuk kalian, maka bacalah firman Allah Taala, Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi seberat darah pun bisinya paling kecil. Maka jika termasuk kebaikan, maka Allah melipat gandakan. Lalu fayasfa'u nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka para nabi dan para malaikat dan orang-orang beriman memberikan syafaat untuk kawan-kawannya yang mereka kenal di dunia dulu yang sholat bersama mereka, puasa bersama mereka, beramal bersama mereka, tapi sudah masuk neraka kenapa? Karena dosa-dosanya ada yang sampai ke telapak kakinya, ada yang sampai ke pertengahan kedua betisnya. Fayaqulu al-Jabbar maka berkata al-Jabbar bakiyat syafaati. Nah, tersisa lagi masih ada syafaatku kata Allah. Fayaqbidu qabdatan minan menanar maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhriju aqwaman qad imtahasu atau qad umtuhisu maka Allah mengeluarkan beberapa kaum yang mereka telah terbakar fayulqauna fi nahri fi nahrin bi afwahil jannah maka mereka yang telah dikeluarkan oleh Allah dengan satu genggaman tadi yang telah terbakar di api neraka maka mereka dilemparkan di sungai di bibir-bibir apa apa menafwa di mulut-mulut surga afwa ini cuma dari kata famun famun mulut Jamaknya apa? Afwahun. Yukalu lagu dikatakan untuk sungai tadi maul hayat. Sungai yang tadi dibikin menyampakkan orang yang dulu terbakar, yang digenggam oleh Allah satu genggaman dibuang di mulut-mulut surga itu disebut sungai tadi dengan apa? Dengan sebutan maul hayat, air kehidupan. Fayam butuna fiha hafataihi maka tumbulah. Yang telah terbakar tadi itu di kedua bibir sungai surga, eh, eh, di kedua di bibir sungai tadi. Sebagaimana tambutu al-hibbatu fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya bijian yang dibawa oleh arus yang mengalir di bibir-bibir sungai. Qad ra'aitumuha ila janibis sakhra, di mana kalian telah melihatnya contohnya semisalnya di itu sisi batu besar. Juga kepada apa di sisi pohon. Famakana ila sama semin hakana ahdhar Yang tumbuh-tumbuhan yang di bibir-bibir sungai itu yang kena sinar matahari lebih hijau. famakana min ila dhil yang terkena apa? naungan pohon maka dia putih. fayakhrujuna ka'annahum lu'lu. Maka mereka dikeluarkan dari sungai air kehidupan tadi berupa sungai yang ada di mulut-mulut surga tadi mereka dikeluarkan seakan-akan seperti apa? permata. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim maka dibikin tanda, dibuatkan tanda di leher-leher mereka dengan tanda apa? berupa khawatim ini gelang-gelang. Fayadkhuluna al-jannah mereka mereka masuk surga fayaqulu ahlul jannah maka ketika mereka yang tadi dari neraka dimasukkan ke, ke dalam surga, disebut oleh penduduk surga dengan sebutan haulai utaqaur rahman. Mereka mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Ar-Rahman, Adkhalahum al-janna bighairi amalin amiluhu. Mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa amalan yang mereka telah amalkan. Wala khairin qaddamu dan tanpa kebaikan yang mereka telah apa mereka telah apa kodamu mereka telah ajukan Enggak punya modal apa-apa wa yuqalu lahum maka dikatakan kepada mereka lakum ma ra'aitum wa mislahu ma'ahu bagi kalian wahai orang-orang yang telah bebas dari neraka tadi baik kalian ini bagi kalian apa yang telah kalian lihat dan semisalnya seperti yang kalian dapat itu ya kan kalau Abu Said mengatakan apa? Sepuluh lipat kali. Taib. Nah. Inilah yang terkait dalam masalah ini. Al-maksud yukhbiru anil munasadat, anil munasad, anil muna sadat munasadat allati taqaulahu fid dunya alaihi salam min ashabi ayas soalahum ayu ayab alabi. Maksudnya, maksudnya bahwasanya yukhbiru seorang rawi mengabarkan tentang munasada, tentang permintaan yang permintaan tadi bersifat terus-menerus yang pernah terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dari para sahabatnya supaya Nabi memberikan syafaat untuk mereka atau berbuat demikian. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar para sahabat dulu meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terus menerus. Al-Zahir anal munasada al maksud al maksudul lati taqau fid dunya lati ya'rifuna fid dunya. Yang zahir bahwasanya munasada permintaan yang tadi terus menerus adalah yang terjadi di dunia yang mereka telah mengenalnya tentang bentuk munasada tadi. Nah, ini kesnya adalah dari kesalahan-kesalahan ini perhatikan untuk apa melihat mobil? Mau naik? Kok nggak pernah lihat mobil aja? Ada gedek gedek gedek nengok. <clears throat> Baik. Nah, siapa tadi yang bersih? Ada yang bersih? Nah, kalau bersin didengar jamaah yang sudah mengucapkan alhamdulillah maka kewajiban semuanya apa? Ya rahmukallah. Jawab ya rahmukallah. Taib qauluhu fayukhrijuna man arafu. Ini juga yang disarankan saya bebas Bas fayukhrijuna man arafu tadi yang telah kita baca. Maka mereka tadi yang penduduk surga yang lebih awal, mereka mengeluarkan orang-orang yang telah mereka kenal karena dapat perintah dari Allah Ta'ala. Sudah mengeluarkan siapa yang mereka kenal, yang mereka telah diketahui siapa di antara mereka yang memiliki apa? amalan seberat darah atau yang lebih berat daripada yang sebelumnya. Wal Allah ja'ala lahum alamatin. Maksudnya bahwasanya Allah menjadikan untuk mereka yang telah tadi dibakar di neraka dijadikan tanda-tanda. Ada beberapa tanda-tanda ala hadil asya alamatun ya'rifunaha tanda-tanda yang mereka telah mengenal tanda-tanda itu wa ya'rifuna hadil maqadir lati qala subhanahu wa ta'ala dan mereka mengenal tanda-tanda itu dengan maqadir dengan apa tadi ukuran-ukuran tadi perhatikan faman wajadtum mana sih Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin fa akhrijuhu. Ya sebelumnya faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinarin fa akhrijuhu. Kemudian sebelum lagi faman wajadtum ha fi qalbi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Ini dikatakan apa? Makodir. Apa makodir? ukuran-ukuran Mahfum Perhatikan bahwasanya mereka tadi penduduk surga mengetahui ukuran-ukuran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang kalian dapati dalam hatinya seberat ini dari keimanan keluarkanlah, seberat ini dari keluarkanlah, seberat ini keluarkanlah. Nah, ini berarti mereka tahu tentang ukuran-ukuran itu. Karena paman tum fikol bihi miskolan dinarin. Kemudian miskola nisfi dinarin. Kemudian miskola garrotin. Berarti miskol tadi diketahui oleh orang-orang yang telah diperintah untuk mengeluarkan. Ya kan? Maka dikatakan ya'rifuna biha hadil makodiro latikola subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tadi penduduk surga yang lebih awal itu mengetahui tentang ukuran-ukuran yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk mengetahui kadar-kadar keimanan tadi. Dan mengetahui tanda-tanda. Mereka katakan Allah Allah Ta'ala ja'ala lagum alamatin ala hadil asya. Jadi Allah membuatkan untuk mereka tanda-tanda atas perkara-perkara ini, tanda-tanda yang mereka kenal, dengan tanda-tanda itu, dengan tanda itu mereka mengetahui ukuran-ukuran yang harus dijadikan patokan untuk dilihat sehingga dikeluarkan dari api neraka. Ini sesuai dengan terakhirnya Taib. Soal ahsanullah ilaika ya Syekh. Ahsanullah ilaika ini juga jumlah doa iya. Kalimat doa. Semoga Allah berbuat kebaikan kepada engkau ya Syekh. Bayin, eh, apa bagian bagian bayna bukan bayin. bayna kul ikhrajin wa ikhrajin ma haddadallahu zamanan ma haddadalahu zamanun muayyanun. Pertanyaannya gini, antara mengeluarkan dan mengeluarkan periode pertama dan periode kedua Apakah diberikan batasan zaman tertentu waktunya sekian lama dan sekian lama? Ya kan? Setelah ini kamu keluarkan. Setelah ini nanti keluarkan lagi. Ini berapa lama jaraknya? Apakah ada ketentuan waktu dari mengeluarkan yang pertama, kemudian keluar yang pihak kedua sampai ketiga, kelompok-kelompok ini apakah ada jaraknya dari sisi waktu? Berapa lama waktunya jarak antara yang pertama dan yang kedua dan selanjutnya? Siapanya Syekh ma'a'lamu say'an. Awqatun muta'adidatun. Waktu-waktu yang muta'ad, siapa muta'adidah? Yang bermacam-macam waktu. Aku nggak mengetahui sedikit pun kata beliau Syekh bin Bas. Antara ya kan yang keluaran pertama kali dan kedua dan ketiga ini jaraknya berapa lama? Saya nggak mengetahui. Allah a'lam ma baina kulli ikhrajin wa ikhrajin. Allah yang lebih mengetahui ma baina apa yang diantara pengeluaran sekarang dan selanjutnya ini jaraknya berapa lama? Allah yang lebih tahu. Wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama wa kama saya kama kama yati. Juga demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan batasan sekian sekian kamu keluarkan wahai nabi orang-orang yang berak kamu keluarkan dari neraka ini pun nggak ada ketentuan waktu antara selang yang pertama dengan yang kedua ini selangnya berapa waktu ini nggak ada nggak ada jawabannya kenapa nggak ada pemberitaan dari dari Allah SWT kenapa karena termasuk perkara ilmu gaib yang kita wajib mempercayainya baik jadi demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddulahu apa yuhaddulahu diberi batasan sekian dan sekian wahai Muhammad kau keluarkan orang-orang itu dari neraka dan batasannya di sini berapa enggak disebutkan maka kita enggak tahu seberapa seribu orang dua ribu orang sesudah orang kita enggak tahu Nggak tahu. Karena nggak ada jawaban yang pas di sini. Cuma kita tahu secara umum bahwasanya Rasulullah diberikan batasan tertentu untuk mengeluarkan orang-orang yang berhak dikeluarkan dari api neraka. Ini namanya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa yuqallahum lakum ma wa mislahu ma'ahu. Qalu fa yuqalu maka dikatakan kepada mereka, hum siapa nih? Hum ini siapa? Utako Urrahman, Utako zaman jamak dari kata apa? Atik. Apa atik? Yang dibebaskan. Mereka-mereka ini diberikan perkataan kepada mereka lakum bagi kalian apa yang telah kalian lihat dan yang semisalnya bersama bersamanya. Jadi orang-orang yang tadi dibebaskan dari api neraka tadi diberikan keutamaan lakum maroaitum. Bagi kalian wahai orang-orang yang disebut dengan utako, orang-orang yang telah merdeka dari api neraka dengan sebutan utako urrahman. Bagi kalian adalah apa yang telah kalian lihat dan wamis mislahu ma'ahu dan yang semisal dengannya bersama yang telah kamu lihat. Wa li tauhid Perhatikan, ini adalah untuk ahlu tauhid. Kama ja'a fi riwayat al-ukhra, gara annahum matu ala tauhid. Sebagaimana datang dalam riwayat yang lain, bahwasanya mereka meninggal di atas tauhid. Ini juga sebagai bukti tentang keutamaan tauhid. Lakin lam tasmalhum syafa'atus syafi'in. Akan tapi mereka-mereka ini tidaklah tercakup dengan syafaatnya orang-orang yang telah memberikan syafaat tadi. Sehingga dikatakan apa? Allah menggenggam satu genggaman. Kemudian dibuang di mana? Dilempar di sungai. Sungai tadi di mana tempatnya? Di mulut-mulut surga disebut dengan maul apa? maul hayat, air kehidupan. Kemudian mereka tumbuh. telah terbakar tadi tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian di bibir-bibir sungai yang telah dibawa oleh arus yang mengalir. Kalian telah melihat contohnya di dunia yang ada di batu besar yang kena sinar matahari maka dia lebih hijau yang kena apa yang nggak kena sinar matahari karena dalam naungan pohon besar maka dia lebih putih seperti lah permisalannya perumpamaannya maafum nah. dan ini adalah khusus dari Allah Subhanahu wa taala fayak bidu qabdatan maka Allah menggenggam dengan satu genggam. Berapa bilangannya? Allah ta'ala alam. Genggamannya Allah saja yang kita telah lewati bahwasanya apa? Satu genggaman apa? Memegang apa? Menggenggam apa? Langit-langit yang ada tujuh. Genggaman yang lain, bumi yang ada tujuh. Terus ini genggaman Allah menggenggam yang ada dalam neraka tadi satu genggaman. Berapa bilangannya? Allah taala berapa banyaknya. Apa ini? Dan ini untuk siapa? Untuk ahlu tauhid. Ini pentingnya tauhid. Nah. Ini termasuk keutamaan tauhid dan termasuk Ilu tauhid dan termasuk fado. Illa ilaha illallah. Keutamaan kalimat tauhid, keutamaan amalan tentang tauhid. Sebagaimana datang dalam riwayat yang lain, gairah annahum Goyro annahum. Apa mana goyro di sini? Melainkan mereka itu meninggal di atas tauhid. Lakin akan tapi mereka ini enggak tercakup syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat sehingga disebut dengan apa? Utako urrahman, utako urrahman, Orang-orang yang diberi kebebasan oleh Allah SWT, dibebaskan oleh Allah. Yang tadi digenggam dengan satu genggaman, kemudian di lempar di mana? Di sungai disebut dengan nama apa? Di hmm? di disebut dengan maul hayat air kehidupan yang tempatnya di mana? Mulut-mulut surga. Hmm. Wa fa'amal alamatul lati ju'ilat lahum lam tasil ila haula'i la ma'lama nabi la ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ma'al mu'minin wa la ma'al malaika. Adapun tanda-tanda Paman tum man fi qalbihi miskola dinarin Paman fi qalbihi nisfu miskola nisfi dinarin Paman fi qalbihi miskolu darrotin ini tidak diketahui oleh Nabi, juga tidak diketahui oleh para mukminin, tidak diketahui oleh para malaikat. Nah, lam tasil ilaha ulai. Tanda-tanda ini tidaklah sampai kepada mereka bukan bersama Nabi, bukan bersama para orang-orang beriman dan bersama, bukan bersama para malaikat. Ini beda. Babak ulai fa akhrajahumullahu birahmati subhanahu wa ta'ala. Maka tersisalah mereka yang tadi tidak diketahui tanda-tandanya oleh para nabi, oleh nabi, oleh orang-orang beriman dan oleh para malaikat. Maka Allah sendiri yang mengeluarkan mereka dengan rahmatnya Allah yang eh, subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan termasuk orang-orang yang murtad. Bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesirikan, sirik akbar, mati, dan sebagainya. Bukan. Mereka punya tauhid. Adapun kalau sudah batal tauhidnya, ya ini enggak, ma nggak masuk. Yang menyembah batu, menyembah wali, yang menyembah demokrasi ini bukan ma, bukan masuk mati di atas tauhid. Mahum? Nah itu. Li'anna matu ala tauhid wa lam tasmalhum syafa'atu ulaika. Karena mereka meninggal di atas tauhid dan tidak termasuk orang yang tercakup syafaatnya mereka. Siapa mereka? Nabi, mukminin dan malaikat Fadlan minallahi wa ihsanan subhanahu. Murni keutamaan dari Allah, murni dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Sehingga dikenal dengan apa? Dengan utaqa'ur urrahman. Ini bukan berarti seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tak atau disambung dengan kalimat apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini nggak masuk, kemudian nggak beramal, nggak sholat, nggak puasa ini beda. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena yang namanya kalimat tadi itu bermanfaat adalah orang yang beramal. Adapun yang nggak punya amal sama sekali, nah ini lam yatamakan lahu al amal, nggak pernah, nggak belum punya kesempatan untuk beramal. Tapi punya tauhid, tapi kalau punya kesempatan dia nggak mau beramal, nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat, nggak haji, ini beda. Hmm. Apalagi menyekutukan Allah. Ini nggak masuk dalam kalimat tadi fayukhrijullahu kabdotan, Ini nggak nggak masuk. Kenapa? Karena yang namanya al-amal yang merbial jenis ini adalah rukun iman. Nah, kalau afrodul amal, lah ini beda. kalau yang dengan dapat jenis, ini adalah afrod, apa termasuk rukun iman. Kalau enggak, enggak sah. Nas'alullah najata. Kita minta kepada Allah keselamatan. Nas'alullah ayat ja'alana wa iyyakum minan najin. Apa minan najin? Teman? Apa? Apa minan najin? Apa makna minan najin? selamat kan, ah bahasa. nah ini sim apa itu? Sim master sim apa? Sim fa'il. Jadi apa apa makna najin? Sim fa'il. film artinya punya apa? Nah, tur. Film madinya bunyinya apa? Hmm? Terus? Terus? Nasihatan, terus? Ayo, apa pernah najin? Hah? Yang? Yang selamat. Kita minta kepada Allah Semoga saja Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang selamat, bukan keselamatan. Orang-orang yang selamat. minan najin. Ya kan? Ini adalah majrur tanda jarir pakai apa? Hah? Oh, iya kenapa? Sama mudakar salim. Nah itu santa. Nah. Eh, ya lahu min haulin azimin ya lahu min haulin azimin ya lahu min haulin azimin la haula wala quwata illa billah. Ya lahu. Betapa besarnya haul. Perkara yang mengerikan sangat besar. Betapa besarnya kengerian yang sangat besar. La haula wala quwata illa billah. menunjukkan bahwasanya Syekh bin Bas orang-orang yang benar-benar memiliki rasa takut yang sangat hebat. Terkait dengan apa? Dengan Kisahnya tadi tertera dalam hadisnya Abu Said bagi penduduk-penduduk neraka yang paling terakhir dikeluarkan diantaranya. Mereka telah terbakar sehingga dilemparkan di sungai di mulut-mulut surga disebut dengan maul hayat air kehidupan maka mereka tumbuh tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang dibawa oleh arus di tepi-tepi sungai. Kalian telah melihat di sana ada batu besar. Kemudian di situ tumbuh-tumbuhan tumbuh yang kena sinar matahari menjadi hijau yang enggak ku, pu, putih. Ini perumpamaannya. Nah. Kita terbakar pakai korek api saya sudah panas. Lebih-lebih lagi dengan apa? api neraka. Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim la haula wala quwata illa billah. Kata beliau saya bin Bas, Allahumma ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Diulangi tiga kali. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang Betapa mengerikannya tentang ancaman neraka. Dan itu tadi bukan sekedar hayalan. Tapi benar-benar bukti dengan riwayat yang sahih. Yang telah kita lewati dengan hadis yang sangat panjang dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bagaimana ya, Pak? Di sini. Maka nggak boleh kita menggampangkan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjauhi perkara-perkara yang mengantar kepada neraka. Nah sekarang ini betapa banyak manusia nggak peduli dengan perkara-perkara itu. Sehingga syirik pun dijadikan pesta. So kalau pesta babi mereka nggak akan mau makan. Tapi kalau pesta syirik dengan nama lain dimakan, dipromosikan. Seperti pesta demokrasi. Pesta kubur. Siapa provokatornya? Siapa provokasinya? Yang membuat provokasi ini? Siapa? Para kiai, para ustadz, Bahkan para dokter sebagian mereka. Dokter dari mana? Kadang dari Jamiah Islamiyah. Madinah. Nah itu. Sa'al ba'duhum yastadiluna bihadat dalil ala tahawun bisolah. Nah, perhatikan sini. Ba'duhum, sebagian mereka. Hum. Ya, ini sebagian orang. Isi pertanyaannya. Berdalil dengan dalil ini mengambil dalil dengan hadis ini atas tahawun fis sholat. Apa tahawun? Tahawun itu apa? Tur. Tahawun itu apa maknanya? Hmm? Ah. Ayo, Pak. Okasa. Tahun Pak Rizki. Hmm. Pak Uset. Tahun. tahun, Tahun Ah Ah betul berarti meremehkan masalah tahun dalam ini apa? menganggap enteng dalam masalah sholat yakni dengan menganggap enteng sehingga dia nggak sholat ini namanya mutahawin sholat, bermalas-malasan lalu tidak sholat Kenapa? Buktinya juga nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Kenapa? Karena punya tauhid maunya. Mahfum? Karena dia punya apa? Maunya punya apa? Punya tauhid. Jadi enggak apa-apa. Jawabannya, yarda annahu yu'adzab finnar. Apakah dia itu akan dia disiksa di neraka? Idza arada ayu azab finnar yatahawanu hatta yu'adzab finnar yarda annahu yadkhulun nar wa yakhruj wa yukhraj atau yakhruj in kan aradan nar istihanatan binat nar la haula wala quwata illa billah apakah ada orang yang ridha mau disiksa di neraka apabila dia ingin untuk disiksa di neraka ya tahawan menganggap enteng sampai dia disiksa di neraka dia ridha bosnya dia akan masuk neraka dan dikeluarkan nah, jika dia ingin neraka berarti dia apa Mengeremehkan dengan neraka La haula wala quwata Jadi beliau terheran dengan ucapan seandainya ada orang yang mau menganggap enteng perkara sehingga apa sanggup untuk masuk neraka. Dengan dasar apa? Nanti akan dikeluarkan kok. Nah, itu. Soal yakulun annahum yakhrujuna minan nar. Yakulun mereka berkata bahwasanya mereka itu keluar dari api neraka. Jawabannya al-kafara iman. Al-murad bihada al tauhid, al-kufar laisu min ahli tauhid. Man taraka salata falaysa min ahli tauhid, man istaja'a bidin falaysa min ahli tauhid, man kadzdzaba nafsahu falaysa min ahli tauhid, walau wahadallahi yakfuru. Walau wahadallah yakfuru yubtilu tauhidahu atau yubtilu tauhidahu Paman ata bin Naki dan dari Islam kafaroh. Jadi mereka berkata bahwasanya orang yang tidak salat itu akan keluar dari api neraka. Jawabannya al kafaro ditul iman. Orang-orang kafir itu lawan daripada keimanan. Yang dimaksud dengan ini adalah al tauhid. Kufar, orang-orang kafir bukan dari kalangan al tauhid, orang yang meninggalkan sholat, falaisa min al-tauhid kata beliau orang yang tinggal salat bukanlah termasuk al-tauhid. Ini kenapa? Karena mazhabnya beliau mengatakan bahwasanya tariku salat kafirun. Orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir. Sehingga dikatakan bukan ahlu tauhid. Orang yang istihza mereka memang mengolok-olok agama bukan dari kalangan ahlu tauhid. Orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari ahli tauhid. Dan seandainya dia mengesahkan Allah, yakfur kafir, batal tauhidnya. Orang yang datang dengan membawa pembatal dari pembatal Islam maka dia kafir. Idza kana yuhidullah wa yusalli wa yasumu wa la yadbah lil asnam wa qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kadzdzab ma yaqulun. Ya betul tauhiduhu wala ma'ahu wala ma'ahu wala ma'au tauhidu ma qala Muhammadun kadzab lakin qala ma ballagha risalah kama yang bagi tasahala yakfur wala ma yakfur bil jama' wala wala bil khilaf fi ijma'il muslimin yakfur ha jadi apabila dia mengisahkan Allah dia sholat, puasa, tidak menyembelih untuk patung. Dan dia berkata bahwa Muhammad SAW adalah pendusta. Apa yang kalian katakan? Batal tauhidnya apa enggak apa enggak batal? Apakah ada bersama dia tauhid? Maka Allah Muhammad Kadzab, dia tidak mengatakan Muhammad Kadzab. Dia tidak mengatakan Muhammad pendusta akan tapi dia berkata Muhammad tidak menyampaikan risalah. Tidak menyampaikan misi kerasulan sebagaimana sepatutnya. Ini dia tasa, eh, tasahala. Muhammad adalah tasahul. Apa? nggak beres dalam yang tauhid. Apa kafir tadi tidak? Yakfur wala. Nah, yakfur wala. Kafir tadi tidak? Nah itu. Ini kalamnya beliau, yakfur wala. Mayakfur, apakah kafir atau tidak kafir? Dengan ijma wala bil khilaf. Apakah ijma atau ada khilaf? Jawabannya dijawab, dijawab sendiri oleh beliau dengan nya kaum muslimin dia kafir Walaupun dia mengatakan Muhammad ini bukan pendosa, tapi beliau ini enggak menyampaikan misi kerusan dengan sepatutnya. Tapi beliau adalah seorang yang tasahul. Nah, nggak sempurna penyampaiannya. Kafir enggak kafir? Jawabannya apa? Apakah ada ijma atau ada khilaf? Jawabannya dengan ijmanya kaum muslimin dia kafir. Awistazah bin Nabi meremehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau meremehkan surga, meremehkan neraka, Allah oh, menamakan Allah. Yakfur atau tidak yakfur? Apakah berada dia kafir? Jawabannya yakfur. ya kafir. Jadi jawabannya adalah kafir. Walau anna wahadallah. Walaupun dia mengesahkan Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa untuk diibadah. Tapi dia apa? Mengejek Nabi. Mengejek surga. Mengejek neraka. Mengejek Allah. Kafir. Nah, mau situ? Dia mengesahkan Allah Maha Esa. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ternyata apa? Mengejek Nabi, mengejek surga, mengejek neraka, mengejek Allah. Kafir enggak? Siapanya kafir. Walaupun dia mengesahkan Allah, ini juga enggak ada artinya. Pada misluhu idza taraka salata misluhu nasallallahu afiyah. Ini semisal dia jika dia apabila dia meninggal salat maka semisal dia sama saja Nas'alul al-afiyah. Mafhum? Nah. Jadi bukan sekedar modal saya yang penting enggak menyembah selain Allah. Ternyata apa dia mengejek agama? Mengejek jenggot yang dipelihara, mengejek pakaian yang syar'i. Nah, mengejek neraka, mengejek surga. Nah, ini. Sama saya enggak berat, enggak berarti. Apa itu? Qaidatun Qaidatun ifhamuha. Qaidatun bilang dua kali. Qaidatun qaidatun fahamilah kalian tentang kaidah ini. Ma yanfa'ut tauhid illa liman ma yanfa'ut tauhidu illa liman salima minan nawaqid. Illa liman salima minan nawaqid. Apa salima? Selamat. Apa nawaqid? pembatal-pembatal. nawakit jamak dari kata nakit-nakit Nakidun jamaknya nawakit. Tidaklah bermanfaat tauhid kecuali bagi orang yang selamat dari pembatal-pembatal Islam. at yang yanfa'un nasa idza salimu. Minan nawakid. Tauhid itu bermanfaat bagi manusia apabila mereka selamat daripada pembatal-pembatal Islamnya. Wala ma makna hukmil murtad fi hadal makna. Kalau enggak, apa makna hukumnya orang yang murtad dalam makna ini? Hah? Amin ya kuat. Jadi sekarang ini banyak orang yang bah, pesta kekufuran khususnya di bulan-bulan ini. Hmm. Taib, ada pun hadis yang bernomor 7440 akan kita baca pada waktu yang akan datang, hadis yang juga panjang di sini. Sampai berapa? Sampai satu halaman lebih sedikit. Ini kita baca waktu yang datang alhamdulillah alamin. Tafadhol.